kita ada kajian bersama Ustadz Bobi menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Dan ini adalah pertemuan yang keberapa? Keenam, Alhamdulillah. Sudah luar biasa, sudah satu bulan lebih. Mudah-mudahan hafalan kita makin hari makin bertambah. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah, untuk menyikat waktu, marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka hati kita, niatkan lurus kita untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah akan Allah mudahkan. Kepada Ustadz Bobi kami persilahkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa mingsururi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di malam eh, Senin hari Selasa ini eh, hari Senin hari Senin malam Selasa ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Al-Falah. Insyaallah di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan hafalan kita dengan menggunakan metode kauni menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum. Semoga semuanya Allah mudahkan untuk bisa menghafal surah surat As-Sajadah, surat yang sedang kita hafalkan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat keberapa minggu kemarin masih ingat? Ayat ketujuh. Baik, siapa yang rutin dari pertemuan pertama sampai sekarang hadir terus ada? Oh subhanallah ya Ada satu dua orang ya Ibu-ibunya ada banyak yang dari pertama Oke, alhamdulillah ya. Semoga dari ayat yang pertama, pertemuan pertama kita hafalkan sampai kemarin masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk hafal semuanya ya.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 summa ruju ilaihi fi yaumin kana daruhu alfasanatim mimma ta'uddun نعم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم tujuh alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Oke, sekali lagi ya. Sekarang dari ayat 4. Dari ayat berapa? 4 ya. Bunyinya bagaimana? Allahu hmm, bareng-bareng Allahu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'i afala tatadzakkarun liman yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana migdaruhu alfasa hanatim mimma ta'uddun 6 Zalika alimul waibi wasyahadatil azizur rahim. Tujuh. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min alamin. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, Ustaz akan cek ini ya. Artinya masih pada ingat nggak kira-kira? Alimu Maha mengetahui Alladhi ahsana yang membe, membar, memperbaguskan atau membaguskan khalqahu ciptaannya khalaqahu ya. Kemudian khalqal insani penciptaan manusia. Kalau mintin dari tanah. Oke, subhanallah ya, masih pada ingat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua menghafal surat As-Sajdah. Dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjut ayat berikutnya dan akan langsung dibimbing atau dipandu oleh Ustadz Bobi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhammadaka wa ma'rifatak. Kita akan masuk hafalan insyaallah hari ini, malam ini ayat 8 dan 9. Dan sebelumnya, sama ah, kanan kirinya udah kenalan belum? terkenal Sekarang Ustadz pengen bikin kelompok empat orang, empat orang. Eh cepetan, cari teman. Sekarang naik lagi tingkatnya ini. Yuk, empat orang, kenalan dulu, kenalan, kanan kiri. Empat orang, nggak melingkar ya, ngadep Ustadz sini. Ngadep ke depan, yang belakang maju aja maju. Tanya siapa namanya, di mana rumahnya ya. Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah tunjuk satu orang jadi ketua coba. Satu orang jadi ketuanya. Sweet boleh, sweet boleh, terserah. Yang penting satu orang jadi ketua. Udah? Baik. Sekarang ini sengaja dibuat simulasi ini supaya nanti terbiasa di rumah, di keluarga juga setiap hari begini. Jadi nanti pulang dari sini nggak cuma seminggu sekali, terlalu sedikit. Nanti Ustadz kasih bekal ini, mudah-mudahan pulang punya komitmen sama keluarga ngafal Quran setiap hari. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, dan semuanya ngajar. Semuanya ngajar. Sudah? Sekarang tentukan dari empat orang itu siapa nomor satu, siapa nomor dua, siapa nomor tiga, siapa nomor empat. Eh, sebentar. ketuanya tentuin. Sudah? Baik. <clears throat> Dengarkan ya. Kepada orang nomor satu, Ustadz ajarkan penggalan satu. Tugasnya orang nomor satu, hafalkan penggalan ayat yang Ustadz ajarin. Orang nomor dua, tiga, empat, nggak usah ngapalin, santai aja. Paham? Kepada orang nomor dua, nanti Ustadz kasih tahu penggalan nomor dua. Apalin itu ya. Paham? Nanti orang nomor tiga, penggalan nomor tiga, orang nomor empat, penggalan nomor empat. Nanti Ustaz bisa ajarin, ah, orang nomor satu, ajarin teman-temannya. Nih ya, ayat dari saya, deng deng deng deng deng, deng diajarin. Hingga semuanya apal. Paham? Nanti kalau sudah hafal, orang nomor dua ngajarin. Yang lainnya semuanya ngafal. Jelas? Nomor tiga, empat selanjutnya begitu. Maka setiap orang Tanggung jawab hafal mati apa yang Ustaz ajarin. Jelas ya? Oke? Okay? Yuk sama-sama semuanya ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang nomor satu, dua, tiga, empat, nggak usah so pinter, nggak usah ngapalin. Pokoknya tanggung jawab orang nomor satu. Jelas ya? Dan orang nomor satu, hafalin mati itu. Jangan sampai salah. Dengerin. Thumma ja'ala naslahu. Thumma ja'ala naslahu. Boleh ikutin Ustaz. Nomor satu. Thumma ja'ala naslahu. Thumma ja'ala. Coba ikuti. Lalu dia menjadikan Allah ya, dianya Allah menjadikan naslahu keturunannya thumma ja'ala naslahu eh, ayo ikuti min sulalatim Eh orang nomor satu aja ikut ngapal. Yang lain nggak usah ikutin. Misulalatim dari saripati. Tahu saripati Persan, ya? satu ulang. thumma ja'ala naslahu min sulalatim coba nomor satu mimma imahin ikuti nomor satu, dengerin Ustadz nih, utuhnya. ثم جعل نسله من سلالة من ماء mahin. Bisa? Nomor satu? Yuk sama-sama nomor satu. Thumma ja'ala nas min sulalatim im lagi yang keras nomor satu Sudah ya, orang nomor satu sudah? Oke. Okay. Dah, Habis ini nomor satu praktekin tuh sampai nanti Ustadz ajarin oh, Ustadz izinkan untuk ngajar. Sekarang orang nomor dua, nomor dua fokus dari Ustadz. Thumma sawahu ikuti Thumma sawahu lalu dia menyempurnakannya Bayangin Allah ciptakan manusia ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya sampai ke bawah, ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi wa nafakha fihi dan dia tiupkan tiup gitu ya fihi di dalamnya Thumma sawahu wa nafakha fihi Mirruhihi Dari ruhnya Orang nomor dua segitu aja. Terulang. sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. coba nomor dua lagi sekali lagi yang yang kencang Tum Baik, sekarang Ustadz tolong orang nomor satu, nomor dua. Ustadz ulang, liatin ya. Nomor satu supaya nggak lupa. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين nomor dua ثم سواه ونفخ فيه من روحه sudah sudah satu dan dua Orang nomor tiga. Orang nomor tiga angkat tangan coba Ustaz lihat. Siap ya. Orang nomor tiga. Gampang nih. Ayatnya sering ada dalam Al-Quran. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ Coba ikuti, nomor tiga. Waja'ala dan Allah jadikan lakum bagi kalian as-sam'a pendengaran wal absara penglihatan wal afidah dan hati lihat ini Ustaz wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah bisa satu dua tiga wa ja'ala lakumus Lagi sekali lagi lebih keras wa ja'ala Baik, Ustadz ulang untuk orang satu, dua, dan tiga. Lihat Ustadz. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين nomor dua ثم سواه ونفخ فيه من روحه nomor tiga وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Oke okay? Orang nomor empat angkat tangan Oke okay. Dengerin Ustaz Pendek nih Qalilam Ikuti Sedikit banget Betawi ini ya, orang Ceger. Matashkurun. Kalian yang bersyukur. Sedikit banget diantara kalian yang bersyukur. Qalilam matashkurun. Sama-sama. yang kencang orang nomor empat. Orang nomor satu, dua, tiga, empat. Lihat ini Ustaz, habis ini tidak diulang lagi. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim mimma dua. Nomor dua. ثم سواه ونفخ فيه من روحه tiga وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة empat قليلا ما تشكرون Sudah? Sampai waktu azan Isya. Pokoknya semuanya harus bisa. Orang nomor satu dulu ajarin sampai semuanya hafal. Kalau begitu ntar pindah ke orang nomor dua. Yuk melingkar, melingkar cepetan. Dibantu lagi ya. Ustaz ulang lagi. Barangkali ada yang lupa. Ustaz ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Orang dua. ثم سواه ونفخ فيه من روحه Orang ketiga. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة keempat قليلا ما تشكرون ah lanjut Gimana? Ada kesulitan? Sudah hafal? Dibantu lagi. Lihat ayat 8 dan 9. ثم جعل نسله من سلالة ونفخ فيه من روحه Orang ketiga. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Keempat, قليلا ما تشكرون Sudah ada kelompok yang dapal? Kita dengarkan azan Isya dulu ya. Semuanya menjawab azan ya. Jangan bicara, jawab azan dan nanti kita doa. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول sama-sama baca ayat 8 dan ayat 9 dari sudah hafal. Sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Ulang lagi ayat 8 yang keras. Thumma Sekali lagi. Thumma ja'ala وجعل Al-afida artinya hati. As-sam'a al-absara thumma ja'ala kemudian naslahu keturunan. Bantu pakai tangannya ya. Min sulalatin mimma immahin air yang hina. Tumma sawahu Allah menyempurnakan wa nafakha fihi min ruhihi insyaallah qalilan ma tashkurun kalian bersyukur takbir Allahu akbar sekarang Ustaz akan kasih ilmu baru buat antum semua ilmu dari satu ayat teknik menghafal Quran yang Allah simpan dalam ayat yang sudah kita hafal semua Ayatnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim sanuqri'uka fala tansa illa Masya Allah. Ulang lagi Sanukriuka, illa kami akan bacakan untukmu Muhammad. Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi dibacakan fala tansa sekali dibacakan engkau tidak akan lupa. Illa masya Allah kecuali Allah hendak membuatmu lupa. Jadi rupanya Allah kasih ilmu kepada Rasul nggak bisa baca nggak bisa nulis ilmu dahsyat nih. Ilmu mudah hafal susah lupa. Ilmu apa? Mudah hafal susah apa namanya? Mudah hafal susah lupa. Dan ilmu ini ngafalin jauh lebih mudah daripada baca. Menghafalnya jauh lebih mudah daripada menulis. Mau diajarin apa enggak nih? Mau ya? Baik. Tekniknya hanya dua caranya. Satu, bayangkan. Satu apa? Yang kedua, ceritakan. Satu apa satu? Dua. Ustadz nggak usah nyuruh antum nulis, nggak usah dibaca, bahkan Ustadz nggak minta antum hafalin. Ustadz akan sebut berapa puluh benda, bayangin, ceritain. Insya Allah langsung senyum-senyum nih, apal. Siap kira-kira? Siap? Bayangin ya. Satu, gelas. Udah belum? Nomor dua, gelasnya berisi kopi. Nomor dua, kopi. Udah belum? Kopinya, warnanya. Jangan mendahului Ustadz, itu kualat namanya ya. Kopinya, warnanya pink. Apa? Udah pernah lihat belum kopi warna pink? Belum kan? Tapi waktu Ustaz ngomong pink langsung berubah di kepala kan? Yuk sama-sama. Satu persatu. Dua. Tiga. Pink. Nomor empat, kopi warna pink itu minum. Bayangin, diminum. Sudah? Nomor lima, dibayangin diminum oleh siapa? Diminum oleh Ajis Gagap. Tahu Ajis Gagap? Sudah? Begitu ngop, minum kopi warna pink itu Ajis Gagap langsung nomor 6 stroke. Sudah? Habis stroke langsung datang ambulan nomor 7. Eh nggak usah diapalin, bayangin aja ya. Ambulannya ada sopirnya nomor 8. Sudah? Bayangin ambulan ada sopirnya. Siapa sopirnya? Nomor 9. Sopirnya Nunung. Tahu Nunung? 10. Lihat wajahnya Nunung. Ada apanya? Ada tompel. Sudah? Ah, sama-sama sebut ya dari nomor 1 ke 10 dengan suara lantang. Satu apa satu? Ajis gagap. gunung takbir. Allahu Akbar. Langsung hafal kan? Dahsyatnya lagi sekarang antum sudah bisa nyebut dari 10 ke 1. Masih kebayang gak? Masih kebayang? <laughs> Yuk dari 10. Sopir Allahu Akbar. Terusin jangan. Asik kan? Dan ini nggak ada batasnya. Otak Anda rupanya langsung pinter. Nomor 11. Siap? 11? Tadi supir ambulan siapa? Nunung. Yang wajahnya ada apanya? Tompel. Nomor 10 tompel ya. 11. Ngebut. Bawa ambulannya langsung ngebut. Sudah? Begitu ngebut, nomor 12. Nabrak. Nabrak apa? 13. Nabrak tiang listrik. Udah belum? Sudah? Habis tiang listrik, bakpao. Udah belum? Habis bakpao, kemudian rumah sakit. Sudah? Kabur. Sudah? Kabur kemana? Masjid Al-Falah. Ngapain? 18 ngafal Quran. Ngafal Quran nama siapa? 19. Ustadz Bobi. Sudah? 20. Bayangin, gampang nih. Ganteng. Gampang kan? Yuk, ngebut. Nabrak tiang listrik, bapau, rumah sakit, kabur, masjid Al-Falah, ngafal Quran. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang dari nomor satu, dari gelas sampai ganteng. Siap? Yuk. Gagap stroke, tompel, ngebut, bapau, rumah sakit, hafal Quran, takbir, Allahu Akbar. Ayo sekarang berdua-berdua cari pasangan, cari pasangan aja cepetan berdua-berdua. Berdua tadi kan berempat, sekarang berdua-berdua. Tes dulu tes, bener apa enggak apalannya? Sweet dulu sweet sama temennya sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. Dah. Yang menang sweet tangannya begini, yang menang sweet tangannya diangkat jangan diturunin. Bilang sama yang kalah, baca lu dari 1 sampai 20, 20 sampai 1. Kalau ada yang salah atau kelongkap, pukul yang kenceng. Woi, salah gitu ya. Ayo cepetan. Kalau udah gantian, yang menang suruh nyebut, yang mukul, yang kalah. Udah belum? Ayo sama-sama. Sebut bareng Ustaz. Dari nomor 20 ke 1. Siap? Dari ganteng sampai kelas. Yuk, ganteng. Ustaz Bobi. Hafal Quran. Masjid Al-Falah. Kabur. Rumah sakit. Yang listrik. Nabrak. Ngebut. Ompel supir, stroke, ajis gagap, minum, takbir, Allahu Akbar. Udah mulai senyum belum? Ini disebut menghafal semudah tersenyum, paham? Sekarang Ustadz akan ngajarin antum semua ngafal nama-nama surat Al-Quran berikut nomornya. Siap nggak kira-kira? Siap ya? Nggak usah diapalin, bayangin kayak tadi kita buat cerita, maka akan permanen. Paham? Bayangin setiap kelipatan lima warnanya merah. Lima warna apa? Kelipatan sepuluh warnanya hijau. Paham? Kelipatan sepuluh warna apa? Hijau. Ada yang dengar biru kayaknya ngomong tuh. Yang kelipatan lima warna merah. Baik, dengerin ustadz ya. Mau dari depan apa dari tengah aja ngapalnya? Dari nomor satu. Bayangin ya. Ada seorang perempuan namanya Fatihah ngebuka pintu. Nomor satu, Fatihah. Membuka apa? Fatihah itu artinya pembuka. Oke? Okay? Begitu dia buka pintu, dia lihat ada dua ekor sapi betina. Sapi betina dari Bogor. Surat kedua Al-Baqarah. Ingat Bogor, ingat Al-Baqarah. Dah? Dah belum? Dua sapi betina itu milik keluarga Imron, Ali Imron. Oke? Okay? Sudah? Nomor tiga tuh ya. Keluarga Ali Imron anaknya perempuan semua. Salah satunya namanya Anissa. Dah? Anissa senang masak hidangan. Hidangan dia dibantu sama seorang bibi yang dipanggil Maidah. Udah belum? Eh nomor lima tadi warnanya apa? Oh rupanya masakan hidangan yang dia suka warnanya merah rendang. Udah belum? Satu persatu. Fatihah. Dua. Artinya apa? Tiga. Artinya keluarga yang Imran empat. Anisa artinya lima. Al-Maidah. Artinya apa? hidangan. Itu hidangan rendang itu rupanya dari daging hewan ternak. Daging hewan ternak. Surat 6 namanya hewan ternak. Bahasa Arabnya al-an'am. Waktu disantap am am gitu ya. Sudah belum? Sudah kebayang? Sudah? Daging hewan ternaknya nggak sembarangan. Hewan ternaknya digembala di tempat-tempat tertinggi di perbukitan. Tempat-tempat tertinggi surat kedua nih. Dan itu di range-nya peternakannya ada tulisan peternakan Al-Araf, tempat-tempat tertinggi. Sudah? Nomor 8. Di tempat tertinggi itu di samping peternakannya Rupanya tertimbun harta rampasan perang, bentuknya peti-peti harta karun. Sudah? Bayangin ya, bayangin. Habis ngelihat hewan ternak di tempat-tempat tertinggi, ngelihat harta karun yang banyak, harta rampasan perang. Begitu ngelihat harta rampasan perang yang banyak, tiba-tiba keserang anfal. Serang apa? Nah, anfal. Jadi surat Al-Anfal tuh rampasan perang. Sudah? Begitu keserang eh, keserang eh, anfal, jangan bayangin ada ambulan sopirnya nunung, enggak saya. Ya. Nomor 8. Begitulah harta rampasan perang, tiba-tiba kemudian ngambil beberapa keping emas dari situ, dia tahu dosa, maka kemudian dia bertaubat. Surah 9, taubat. Sudah kebayang belum ceritanya? Sudah? Dia tobat, dia sujud, dia nangis, doa, rupanya nggak puas, akhirnya dia datang bertobat menghadap Nabi Yunus. Bayangin Nabi Yunus pakai gamis, pakai udeng-udeng, warnanya apa nomor 10? Hijau. Udah kebayang? Kebayang? Yuk. Dari 1 sampai 10 sebut nomornya, sebut suratnya dan artinya. Satu apa? Artinya semoga dua artinya tiga kali Imron artinya keluarga Imron empat artinya perempuan wanita lima Al-Maidah artinya hidangan enam ala enam artinya hewan ternak tujuh Al-Arab artinya Tempat-tempat tertinggi. Bayangin tuh ya, peternakannya di tempat tertinggi. Delapan apa? Al-Anfan artinya harta rampasan perang. Sembilan atau artinya taubat. Sepuluh ngadep Nabi Yunus. Sudah? Sekarang sebut dari sepuluh ke satu. Ya, sepuluh. Sembilan, taubat. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Takbir. Allahu Akbar. Sebelas. Siap? Sepuluh tadi apa? Yunus. Sebelas itu surat apa, Saudara Bibi? Sebelas Nabi Yunus di pundaknya ada burung hud. Sudah? Tahu burung hud-hud? Nah, ini hud 12. Habis itu kemudian terbang. Burung hud ini terbang ke Nabi Yusuf. Sudah? Eh, Nabi Yusufnya kesambar geledek. Bayangin, gemuruh, ya, sambar gedek sampai rrrr gitu. Maka rrrr itu surat ar-ra'd, ar Surat apa? Ar-ra'du. Maka Nabi Yusuf kesambar gemuruh, gambar petir, ar-ra'du, dibawa menghadap ke Nabi Ibrahim. Udah kebayang belum? Sebelas tapi sebelas. Burung hudhud terbang kemana? Nabi Yusuf dulu kesambar petir surah ar raad terus dibawa ke Nabi Ibrahim. Sudah? Nabi Ibrahim kemudian 15 surat Al-Hijr. Al-Hijr. Nabi Ibrahim rupanya rumahnya di bukit Al-Hijr. Bukit Al-Hijr. Bukit apa? Di bukit itu yang namanya al Hijr banyak sekali lebah. Lebah An-Nahl. Di bukitnya banyak lebah. Sudah? Untuk bisa nangkap lebah dan dapatkan madunya harus melakukan perjalanan malam hari. Al-Isra. 17 apa? Al-Isra melakukan perjalanan malam hari, nanti jangan lupa singgah di sebuah gua Al-Kahfi 18. Eh, eh, tadi nomor 15 bukitnya jangan lupa warna merah tuh bukit Al-Hijr ya. Sudah? Bukitnya banyak lebahnya, untuk dapatkan lebah madunya itu maka melakukan perjalanan malam hari mampir di mana? Di gua Al-Kahfi. Begitu sampai di Gua Al-Kafi, rupanya di dalam ada seorang perempuan, gadis namanya Maryam. Sudah? Dan Maryam rupanya punya saudara juga di dalam gua itu bersama saudara laki-lakinya namanya Toha. Pakai baju kaos hijau, t-shirt tulisannya T di depan. Toha. Udah belum? Bayang? 11 apa 11? Hud 12 Yusuf 13 Ar-Ra'du Padir 14 Nabi Ibrahim rumahnya di mana? Di Bukit Al-Hijar 15 Terus di sana banyak apa? Lebah, An-Nahl Terus ke sana harus lewat perjalanan malam hari. Mampir di mana? Gua Al-Kahfi. Di dalam guanya ada siapa? Maryam. Dengan Tauha. Sekarang sebut dari nomor 1 ke 20 langsung nama suratnya. 1 2 3. Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'du, Ibrahim. Al-Isra, Al-Kahfi. Ah, sama kelompoknya yang empat orang tadi. Yuk, melingkar. Melingkar. Pastikan apal 20 benda dari mulai gelas sampai ganteng. Terus nama surat. Nama surat dari nomor 1 sampai 20. Yuk mulai sama-sama. Yuk, sama-sama. Dari mulai gelas. Satu, dua, tiga. Gelas. Ping, minum, jus gagap, ambulan, sopir, nunung, tompel, ngebut, bapau, rumah sakit, ganteng. Yuk, surat dari nomor 1 sampai 20. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, al Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha. Kita baca ayat 8 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'ala naslahu min sulalatim مما إن ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم قليلا ما tashkurun. Insyaallah. Hari ini Allah sudah kasih ilmu banyak. Dar pekan depan Ustadz tes lagi itu ya. Dari gelas sampai ganteng. Masih apa apa enggak. Biasanya ini dua pekan minimal dia bertahan. Kalau oke okay otaknya bisa sampai 4 tahun. Rekor Ustadz 4 tahun gak lupa-lupa itu. Dan insya Allah mudah-mudahan makin pintar, makin jenius makin mudah ngafal Quran dan semoga Allah Subhanahu wa jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Amin. Rabbal alamin. Yuk sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم rabbil alamin innaka hamidun majid Allahumma ya Allah jadikan kami semua menjadi ahlul Quran Rizkikan kepada kami ya Allah untuk gemar tilawah, memperbanyak baca Al-Quran, mendadaburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya. Jadikan kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang terbaik ya Allah. Orang yang senantiasa gemar mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur Rahim. Allahumma ya Allah, jadikan sisa usia kami ya Allah menjadi orang-orang yang senantiasa hidup bersama Al-Qur'an.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 Semoga pahalanya setiap huruf yang mereka hafalkan juga akan Allah mudahkan kita semua menjadi ahlul Quran. Yang laki-laki silahkan maju ke depan sebelah sini, yang perempuan sebelah situ doa ya sambil infak bilang, Ya Allah jadikan aku, keluargaku, keturunanku semuanya menjadi ahlul Quran. Silahkan. Jazakallah khairan Ustadz Bobby Herwibowo. Nikmat sekali ya ternyata menghafal Al-Quran. Dan yang lebih nikmatnya lagi kita bisa bersilaturahmi. Apalagi kalau partnernya tiap pekan berubah. Insya Allah persahabatan kita makin terjalin dengan akrab di Masjid Al-Falah yang kita cinta ini. Jamaah yang kami hormati, sebelum ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama,